والخليل ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين وذاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر الحاضرين معاشر الحاضرين رحمكم الله أيها المحترمون وبالخصوص orang-orang tua kita, guru-guru kita, habaib kita, hadir tengah-tengah kita, Alhamdulillah, al سالم Salim bin Murtado Al-Atas. Begitupun Al Habib Muhammad bin Hamid Al Kaf. Begitupun pembina kita, orang tua kita, guru kita Al Habib Abdullah bin Abu Bakar Al Kaf. Mata Allah Taala find his happiness. Allah memberikan keberkahan dalam segala macam urusan dunia akhirat kita dan semoga tidak bubar ini majlis nanti melainkan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala segala macam hajat dan niat baik kita semoga semuanya diijabah Allah Subhanahu wa taala dan segala macam amal ibadah kita semuanya mudah-mudahan diterima diberikan ganjaran yang terbaik di dunia wal akhirah oleh Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin Ma'asyiral hadirin rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita berjumpa ini malam luar biasa dalam acara yang istimewa acara kita bergembira dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam بفضل وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bergembira atas apa? Atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita dan juga atas rahmat yang sangat mulia yaitu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi setiap muslim untuk selalu bergembira atas keberadaan kelahiran dan diutusnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau anna amilna kullahi min ahmada maulidan fad kana wajib Kata Imam Bibai bahwasanya walau anak anna amilna ini. kalau kita mau buat acara maulid setiap saat setiap waktu memang itu merupakan kewajiban kita umat Islam karena inti daripada perayaan maulid yaitu kita ingat kepada Nabi Muhammad bersyukur kepada Allah atas anugerah yang paling mulia yaitu keberadaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya dengan cara-cara yang telah diajarkan oleh para asalafun asalafun Sebagaimana Abu Yazid Muhammad Al-Maliki menyatakan bahwasanya ada tu sadar sadatul adat. Kebiasaan-kebiasaan, acara-acara yang telah diadakan oleh para pemuka-pemuka umat Islam maupun khusus dari para habaib itu merupakan sesuatu yang sangat istimewa segala macam acara daripada haul, daripada perayaan maulid, tahlil dan lain sebagainya, acara istighosah, apapun acara-acara yang di, yang di yang di uh, yang oleh para habaib, para ulama dari para habaib itu merupakan acara-acara yang paling istimewa, yang paling dekat dengan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya dekat, tapi semua mengacu tidak keluar daripada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu acara apapun yang dilakukan oleh para ulama kita, para salafun salihun, kecuali semua mendasarkan daripada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita hadir bersama bergembira dengan seorang manusia mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan bin Thabit sebelum dia masuk Islam seorang penyair pujangga yang sangat hebat dengan spontanitas syair-syairnya dia bisa memuji atau menghina sesuatu. Oleh karena itu sahabat-sahabatnya masih punya duit banyak. Kalau kita bilang mungkin harga 100 juta zaman sekarang. Ayah Hasan katanya, kamu cekal itu Muhammad nanti bakal berjalan di satu jalan. Begitu sampai ke depan kamu dengan sahabat-sahabatnya kamu hina dia dengan syair-syair kamu dikasih uang banyak Hasan berjalan bin di radhiyallahu anhu wa ditungguin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu Nabi makin dekat makin dekat makin dekat sampai Nabi lewat ini Hasan bin Thabit tidak bisa berkatakan kata ilmunya rontok semua akhirnya dia nyerah dia pulang kepada sahabat-sahabatnya dikembalikan itu uang yang sangat banyak tadi kenapa dibalikin kepada sahabat-sahabat apa jawab Hasan bin Apa yang bisa saya hina dari Muhammad? Apa yang bisa saya celak dari Muhammad? Tidak ada satupun nista dalam diri Muhammad. Akhirnya malah dia kembalikan itu uang dan dia bilang, saya mau ketemu sama Muhammad, saya mau, mau masuk Islam di tangannya Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di hadapan Nabi dia bercerita segala macam panjang lebar dia minta maaf kepada Nabi dan dia mengucapkan kalimat syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah masuk Islam di bawah tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah itu malah dia puji Nabi Muhammad Adapun memuji Nabi Muhammad gak bakal habis-habis. Ya. Walaupun itu air dan semuanya dijadikan tinta dan seluruh batang-batang pohonan dibikin penanya untuk memuji Nabi Muhammad sampai hari kiamat tidak akan ada habisnya pujian kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai dibilang ya Rasulullah, wa ajmalu kalam kalam taraqatu aini wa ahsan umi kalam talibin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad kama tasha'u Ya Rasulullah Yang lebih indah darimu tidak pernah mataku ini memandang Ya Rasulullah Yang lebih hebat darimu tidak pernah dilahirkan oleh wanita manapun Ya Rasulullah Ka'anaka hulika mubarra'an min kulli aibin Engkau diciptakan Ya Rasulullah Bebas terlepas dari berbagai macam nista dan celah ya Rasulullah. Sempurna engkau ya Rasulullah, karena konflikta kama tasya'u. Seakan-akan sebelum engkau dilahirkan oleh ibumu ya Rasulullah, engkau sendiri yang pesan kepada Allah bagaimana rupamu, bagaimana akhlakmu, bagaimana budi pekertimu, bagaimana wajahmu, bagaimana istimewa dan sempurnanya engkau ya Rasulullah. Masyarul hadirin rahimakumullah. Ini kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi kita baca berdasarkan daripada maulid beliau tadi Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi begitu pun dia sangat cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah luput dia bertawassul kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kurang apa Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi ilmunya tinggi luar biasa akhlaknya luar biasa sebagaimana akhlak Nabi segala macam kebaikan terdapat dalam diri Syekh dan Syekhina Imam Habib Ali bin Muhammad bin Husin al -Habsi. Tapi dalam satu kalamnya dia mengucapkan bahwasanya war rasulul karim babu rajai Fahwa qausi wa qausu kullil bariyah fa aghithni bihi wa balligh fuadi kullama yartajihi min Umbaniyah war rasulul karim babu rajai ya Allah Nabi yang mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pintu bagi segala macam harapanku kepadamu ya Allah. Bagaimana Nabi bilang, Ana Madinatul Ilm wa Aliun Babuha. Saya kotanya ilmu, ya pintunya siapa? Imam Ali bin Abi Thalib, Kalau karamallahu wajah wa radhiyallahu anhu. Ya. Begitupun harapan-harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada pintunya dulu harus ada jembatannya, harus ada wasilahnya. Siapa? nabi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Rasulul Karim Fahuwa Gausi Wa Kulil Bariyah dan itulah Nabi Muhammad yang merupakan sumber pertolongan bagi saya ya Allah dan bagi setiap manusia kita beristighosah, kita bertawasul kepada Allah dengan berkah Nabi Muhammad, dengan kehebatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakin Allah akan jawab, Allah akan tolong kita semua. Fa'amitni nabihi wa ballighu wa hadi kullama yartajihi min maka dari itu ya Allah dengan kemuliaan Rasulullah dengan kehebatan Rasulullah. Fa'afisni ya Allah, tolonglah hambamu ini ya Allah. Ulama yang di dunia dan kabulkanlah segala macam harapan-harapan yang telah ada dalam hatiku ya Allah. Karena hajat kita ma'asyiral hadirin rahimakumullah tidak mungkin semua bisa diucapkan dengan kata-kata. Ada hajat yang kita sadar, ada hajat yang tidak kita sadar. Semuanya hajat kita kalau kita buku ini bisa sepuluh jilid barangkali kepada Allah Subhanahu wa taala cukuplah dengan wasilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam segala macam hajat yang tersimpan dalam hati kita Allah Maha Tahu dan semoga semuanya Allah kabulkan Amin ya rabbal alamin itu seorang imam besar Al Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al Habsyi setiap saat berdoa kepada Allah dengan siapa dengan munajat dengan tawasul kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam begitu pun salawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang besar semacam Habib Ali Al-Habsi, semacam Umar bin Abdul Rahman Al-Atta, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani juga mengatakan dalam satu kalamnya bahwasanya ana abdul liqadirin taba ismi nabi ana taba ana abdul liqadirin taba ismi jadi al Mustafa Syafi'ul saya adalah abdul rigadirin saya hambanya Allah yang maha kuasa abdul ghadir toba ismi nama saya paling luar biasa sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam khairul asma'i mahumid wa ma'ubid sebaik-baik nama yang ada hamdnya Hamid wa Mahmud wa Muhammad dan lain sebagainya atau kurang dengan kata-kata abad di depannya Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghadir, Abdul Aziz dan lain sebagainya. Jadi al Mustafa Syafi'ul Anami dan saya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penolong seluruh umat manusia nanti di akhirat. Salawati alaihi tula dawami fil asyi wa fil buka wa fil gulami. Sedangkan salawat saya kepada Nabi Gudang Datuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang masa selalu terus menerus baik di pagi hari, baik di siang hari maupun di malam hari tidak putus saya bersalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam barulah beliau menjadi orang yang sangat luar biasa karena rajin bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Begitupun sahibul haul Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdul Rahman al atas Beliau subhanallah tabarakallah Kita dengar daripada mana beliau Kita dengar daripada cerita-cerita istimewa beliau tadi dari Habib Utsman Al-Kaf Begitupun beliau setelah mendengar ungkapan Dari salah seorang syekh Toriqa Seorang guru daripada Imam Busiri Abu Abbas Al-Mursi radiyallahu anhu ma'in Yang menyatakan bahwasanya Allah Rabba'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turfata ain Ma'adatun nafsi minal muslimin. Kalau Nabi Muhammad hilang dari benakku sesaat saja, saya nggak hitung saya orang Islam. Saya tidak hitung diri saya sebagai muslim. Kalau Nabi Muhammad hilang dari benak saya walaupun hanya sesaat. Saking dia sudah ta'aluk, sudah sangat berkaitan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalam sampai sampai sampai kepada Sahih Bukhari dan Habib Umar Dia komentarin itu kalam dengan komentar yang tidak kalah hebatnya dia bilang apa wa kaifa wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ainu wujudina bagaimana bisa Nabi Muhammad hilang dari benak kita sedangkan beliau Nabi Muhammad adalah penyebab utama adanya kita di alam dunia ini penyebab adanya surga penyebab adanya neraka Penyebab adanya segala macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan selama ini dan yang akan datang nanti semua penyebabnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Artinya Al Habib Umar juga sama sama Syekh Abdul Abbas Al tidak pernah luput daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Itulah guru-guru kita, habaib kita, orang-orang tua kita dan yang terakhir Al Habib Umar bin Abdurrahman Al Atas daripada karamah beliau bahwasanya satu hari dia mendapatkan dua suku yang berantem dua suku yang berselisih paham dibilangin nggak nurut udah baikkan sebentar beberapa minggu berantem lagi ribut lagi begitu dulu akhirnya diriwayatkan oleh seorang muridnya daripada saya Muhammad uh, kalau tidak salah dia mengatakan bahwa Syekh Umar akhirnya marah tapi marahnya untuk mendidik bukan untuk mencaci dan lain sebagainya untuk mendidik diramaikan itu dua suku kita kesir masih masih apa masih bandel juga masih nggak nurut juga agar Abu Umar bin Rahman menolak terus melemparkan dia punya tasbih begitu tasbihnya dilemparin putus berantakan itu biji-biji tasbih berubah menjadi ular-ular yang sangat luar biasa akhirnya semua pada kabur semua pada takut semenjak saat itu kalau Habib Umar bicara semua nurut kepada Habib Umar bin Abdurrahman Allah ini merupakan bukti bahwa sesuatu hal tersebut boleh dilaksanakan apabila sudah kepepet. Saking tawadhunya hari Umar selama ini tidak pernah diperbuat demikian dengan lemah lembut, dengan sopan santun dan lain sebagainya, tidak pernah marah dalam mendidik kecuali sudah apa? Sudah sangat besar. Dan beliau tadi disebutkan sangat suka menyenangi orang-orang miskin, sangat suka menyenangi fugoro, sangat suka menyenangi anak-anak kecil. Karena itu semua mengambil daripada ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun warfan minat bahri aw rashfan minat diyami Semuanya mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mengambil ilmu akhlak daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang apabila ditimbang semua ilmu umat manusia di dunia ini dengan ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibarat cidukan daripada samudra yang luas ibarat tetesan daripada hujan yang sangat lebat luar biasa maka dari itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tambahkan rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tambahkan cinta dan rindu kita kepada para ulama salihin, aslafun salihin, kepada para aulia dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita atau anak-anak kita nanti ke depannya salah satu daripada orang-orang yang sangat cinta dan dicinta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat rindu dan dirindu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin amin amin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij ala muslimin ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Rabbi bil Mustafa qalli man zidana wa ighfir lana ma mada ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa wa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh